ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إن ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسنين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقامين لأخذنا منه باليمين ثم ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم وصدق رسولنا بالكريم ونحن على ذلك من الشهيدين حضرين رحمنا ورحمكم الله pada surat Al-Haqqah ini akan sebagaimana ayat yang pertama Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adra kamal Haqqah Jadi di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan begitu banyak istilah untuk hari kiamat dan nama dari hari tersebut kadzabat samud wa adum bil qari'ah bahwa hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dalam beberapa surat termasuk Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah juga dalam al-qiyamah sendiri la uqsimu biyaumil qiyamah nama-nama dari hari al-qiyamah juga adalah termasuk al-waqi'ah nah di dalam surat al-haqqah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita begitu banyaknya umat-umat yang telah mendustakan hari kiamat termasuk di situ adalah kaum Samud dan Ad. Al-haqqah hari kiamat. Malhaqqah apa hari kiamat itu? Wa ma adraka malhaqqah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kadzabat Samud wa 'Adum bil qari'ah. Kaum Samud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud fa'amma Samudu fa'uhliku bittaghiyah wa amma 'adun fa'uhliku birihin sorsorin adiyah adapun kaum Samud mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa adapun kaum Ma'ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية Hadirin rahimakumullah. Bahwa di dalam surat Al-Haqqah ini Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menjelaskan hari kiamat itu apa, Allah melalui surat ini adalah tentang akibat kaum yang mendustakan terhadap hari itu. Jadi bukan definisi hari kiamat yang Allah sampaikan, tetapi adalah apa akibat terhadap orang-orang atau kaum yang mendustakan hari itu. Artinya bahwa hari kiamat ini adalah lebih kepada akidah sebagai keimanan atas datangnya hari tersebut. Al-Qiyamah adalah hari di mana semua amal akan Allah Subhanahu wa taala balas. Di hari itulah permulaan semua amal akan terungkap. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada ayat yang ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala yang menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan di sini tentang tanggal hari, tahun, tetapi adalah bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang kewajiban kita beriman kepada datangnya hari tersebut. Karena kaum Ad dan Samud ini adalah kaum yang tidak mengimani atas datangnya hari kiamat. Maka ketika itu agar menjadi i'tibar atau menjadi pelajaran bagi seluruh umat yang akan datang bahwa hari kiamat itu pasti datang dan bagi orang yang tidak meyakini maka mereka akan mendapatkan bukti tanda bagaimana kedatangan hari kiamat tersebut salah satunya adalah datangnya angin yang begitu kencang dan menghabiskan seluruh yang mereka miliki termasuk rumah dan harta-harta mereka maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Habis semua penduduk itu. Al-haqqah menurut bahasa berarti yang pasti terjadi. Yaitu hari kiamat. Nah, hadirin rahimakumullah. Pada surat ini Allah menjelaskan bahwa di hari itu yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Coba lihat pada ayat yang ke-18. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul Ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Fa'amma man utiya kitabahu adapun orang-orang yang menerima kitabnya biyaminihi dengan tangan kanan mereka fayaqul mereka mengatakan inni zonantu anni mulaqin hisabiyah ya pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu yauma idzin tu'radun semua makhluk di hadapan Allah sama. Dan mereka akan menghadapi keadilan Allah satu persatu. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa'amma man utiya kitabahu. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya, yaitu catatan amal dari usia balik sampai dia meninggal. Catatan amalnya ini dari sebelah kanannya, berarti dengan tangan kanan. Maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini dengan bahagia, mempertunjukkan juga kepada yang lain." Ini catatan buku selama hidupku. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan memenuhi menemui hisab terhadap diriku. Pada ayat ini jelas bahwa keimanan terhadap hari akhir adalah bagian dari hal yang terpenting untuk menghadapi hari akhir tersebut. Barang siapa yang dengan persiapan hari akhir maka dia akan memenuhi hatinya dengan keimanan dan dengan keimanannya maka Allah akan amankan suasananya untuk dia di saat itu. Karena dengan keyakinan datangnya hari hisab maka amal atau perilakunya akan selalu diperhatikan agar tidak mengecewakan nanti pada akhir hasil yang Allah akan tunjukkan. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dalam surga yang tinggi fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Kepada mereka dikatakan, "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu." Hadirin rahmakumullah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul tadi. Ini adalah gambaran bahwa orang yang beriman kepada hari akhir dia dengan yakin bahwa amalnya akan Allah tunjukkan dan Allah akan balas di sana. Maka ketika dibangunkan oleh Allah di hari akhir tersebut yakin pertemuannya kepada Allah sehingga tidak lagi akan sedih. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya di sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini." Dengan menyesal karena ketika hidupnya tidak mempercayai akan adanya kiamat ternyata datang. Amalan-amalan perbuatannya semuanya datang. Hadirin rahimakumullah. Ini adalah merupakan uh, ayat pengingat kepada kita. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Nah, pada keterangan-keterangan yang ada di dalam tafsir atau terjemah ini bahwa kaum Ad dan kaum Samud ini adalah dua kaum yang memang mempunyai sifat sombong mereka mengatakan, apakah ada kaum yang masih hebat sehebat kami? Mereka menyombongkan kekuasaan dan kemampuannya. Sehingga dengan kesombongannya itu mereka ditumbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang dingin lagi kencang sehingga tidak ada seorang pun yang hidup karena kesombongan mereka. Nah, hadirin rahimakumullah dalam hal ini maka kita akan bersama-sama uh, menjelaskan bagaimana salah satunya adalah eh, makalah atau hadis Nabi untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan juga kiat-kiat agar kita kelak akan mendapatkan kesenangan yang abadi. Hadirin rahimakumullah. Di dalam Alkitab yaitu beberapa nasihat-nasihat untuk hamba yang soleh. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui ayat tadi tentang fa'amman utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiya mereka mempunyai keyakinan terlebih dahulu atas datangnya hari di mana amal itu semuanya akan dibalas. Nah, mereka lah yang akan menempati di surga dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menjelaskan annahu qol arba'atun minal khisali fil jannah khairu minal jannah di dalam surga ada empat hal dan surga ini masih akan terasa nikmat dan ada yang meni, apa, melebihi kenikmatannya di surga. Fil jannati khairun. Orang yang berada di surga itu baik. Khairun minal jannah. Dan ada kebaikan di surga lagi tempatnya baik dan di dalamnya juga banyak sekali kebaikan. Al khuludu fil jannati khairum minal jannah. Jadi keindahan yang ada di dalam surga salah satunya adalah orang yang sudah masuk ke dalam surga tidak akan keluar. Jadi surga itu in, indah. Dan sangat indah lagi karena Orang yang sudah masuk di dalamnya tidak akan keluar. Al jannatu khairun Terus khairum minal jannati al khuludu fil jannah. Artinya bahwa sekali mendapatkan nikmat dari Allah di hari itu tidak pernah kembali sengsara. Tidak akan mendapatkan laknat. Nah maka Rasulullah menganjurkan kepada sahabat dan kepada umatnya semua bahwa ketika kita ingin menikmati kenikmatan yang tidak pernah akan ada hentinya, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala surga dan kenikmatannya. Karena senikmat-nikmatnya nikmat yang ada di dunia akan ada habisnya secanggih-canggihnya hotel, sebaik-baiknya kelas apapun, akhirnya ada batasnya. Silahkan waktu Bapak sudah habis check out. Ya. Surga indah. Dan yang sangat menjadi indah lagi adalah penduduknya abadi di sana. Insya Allah mudah-mudahan Allah mengabulkan bahwa doa kita dan selalu kita ditempatkan di surga beserta para rasul dan para ambiya. Amin. Hadirin rahmakumullah. Wa khidmatul malaikati fil jannati li ahliha khairum minal jannah. Yang kedua, kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang telah menerima amal kebaikannya dan Allah ganti amal kebaikannya itu dengan surga yang di dalam surga adalah kebaikan malaikat para pendamping para penjaga dan selalu memberikan khidmahnya menjadikan jamuan-jamuan itu terasa indah, terasa lebih nikmat karena yang menyajikan adalah para malaikat yang suci. Subha, subhanallah. Para malaikat yang menyajikan adalah senantiasa memberikan pelayanan yang sangat istimewa. Nah, di dalam surat Ar-Ra'd coba Bapak, Bapak lihat. Di dalam surat Ar-Ra'd Allah menjelaskan tentang bagaimana ucapan para malaikat terhadap hamba-hamba yang telah di dunia sabar untuk mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum Fani'ma uqbaddar. Coba uh, dilihat Surat Ar-Ra'd ayatnya mulai dari ayat yang 22 sampai dengan 24. Surat Ar-Ra'd yaitu surat yang ke-13 ayatnya ayat yang ke-22 sampai dengan 24.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 wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab subhanallah coba tentang ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan orang-orang walladzina sabaru yang bersabar. Yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya. Walladzina sabaru btigha wajhi rabbihim yang akan masuk surga dan mendapatkan pelayanan dari para malaikat yaitu adalah orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya. Mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan. Serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Wa yadra'una nabil hasanati sayyi'ah. Menolak kejahatan dengan cara berbuat baik orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istrinya, anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan ini para malaikat sambil mengucapkan salamun alaikum bima sobartum maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu selamat kamu telah dapat menempati tempat yang mulia ini karena kesabaranmu di dunia salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbaddar dan itu alangkah baiknya tempat kesudahan, tempat tinggal yang selama-lamanya. Hadirin rahimakumullah, surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai dengan 24. Salamun alaikum. Inilah yang kita tunggu. Ucapan selamat dari para malaikat. Karena malaikat senantiasa menyertai orang-orang yang baik mulai di dunia sampai di akhirat. Di antara kita ketika berbuat baik malaikat ini juga mendoakan agar senantiasa kebaikan itu dapat dilakukan. Dan ketika kita sedang beribadah, malaikat juga mengaminkan doa kita agar senantiasa Allah mengampuni juga dosa-dosa yang kita lakukan. Coba. Begitu mulianya para malaikat hanya diutus oleh Allah ada yang untuk mendoakan orang-orang yang beriman agar senantiasa terus beristiqomah, terus beribadah dengan ikhlas dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, salamun alaikum bima sobartum malaikat yang menyertai di mana saja ada umat Islam yang sedang beribadah, disitulah malaikat juga akan kumpul. Pada sebuah hadis ketika hamba Allah Subhanahu wa taala mencari ilmu dan membacakan ayat-ayatnya dan saling bertadarus membenarkan ketika ada bacaan yang salah, menjelaskan ketika ada ayat yang masih kurang dapat difahami. Malaikat akan turun dan mendoakan agar mereka semua yang bertadarus, yang saling watawasobil haqqi bis sabr dengan ayat ini agar diberikan oleh Allah kelapangan hidupan. Kelapangan di dalam hidupnya, sejahtera dunia hingga akhirat. Nah, di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alladzina yahmilunal al wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shayin rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqim sayi'at wa man sayi'ati faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim nah coba kita lihat pada juz yang ke 24 Surat Ghafir.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 صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ya perhatikan pada ayat yang ke-7 alladzina yahmiluna al-arsha para malaikat yang menyangga arsh wa man haulahu dan juga malaikat-malaikat yang berada di sekitar arsy itu yusabbihuna bihamdi rabbihim selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala wa yu'minuna bihi dan tentunya para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya wa yastaghfiruna lilladheena amanu dan selalu memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka berdoa, "Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim." Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang bernama malaikat yang sangat taat kepada Allah dan sangat patuh tidak ada satupun malaikat yang membangkang ketika Allah menyuruhnya. Nah, malaikat-malaikat terbagi dengan berbagai macam tugasnya. Nah, malaikat-malaikat yang memikul arus dan malaikat yang berada di sekelilingnya yang di dalam sebuah hadis bahwa arsh itu ketika dibandingkan dengan dunia ini adalah seperti bapak-bapak ketika melempar cincin di atas padang pasir. Cincin yang bapak lemparkan itu adalah dunia. Padang pasir itu adalah ars. Maka Berbanding berapa antara dunia dengan arus ini? Ya, cincin sebesar apapun tidak pernah akan melebihi padang pasir. Nah, malaikat yang ada di sana akan senantiasa bertasbih kepada Allah dan memuji kepadanya. Mereka beriman dan yang terpenting untuk kita adalah memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Seraya mengucapkan, berdoa, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan engkau. Dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Berdoa tidak pernah surut terus menerus karena memang diciptakan oleh Allah hanya untuk itu. Kalau kita pasang surut musimnya Idul Adha nampaknya bertakbir semua. Bertasbih semua, bertahlil semua. Idul Adha selesai, Nah, mulai pelan-pelan pelan-pelan surut hilang nah nanti giliran lagi ada Muharram nah, bangkit lagi ada Zul ah, masih ada Maulid atau Rabiul Awal nanti bangkit lagi terus ada bulan-bulan yang lain kalau malaikat tidak pernah mengalami surut selalu dan konsisten karena memang malaikat tidak diciptakan dengan memiliki hawa nafsu. Sedangkan manusia disertakan kepadanya adalah hawa dan nafsu. Nah, hawa nafsu ini yang terkadang menjadikan ketaatan seseorang menurun. Inna nafsala ammaratum bisu karena di dalam nafsu ini ada nafsul lawamah dan nafsul ammarah. Yang ketika manusia dikuasai jiwanya oleh nafsul lawamah dan nafsul ammarah ini kecenderungan untuk taatnya hilang. Kecenderungannya adalah untuk maksiat, untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah termasuk hamba yang terus didoakan oleh para malaikat. Karena buktinya adalah Allah menjelaskan di sini alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Selama kita masih beriman kepada Allah, bersyahadat dengan sesungguhnya, menjalankan kewajiban lima waktu minimal salat sehari semalam, ini adalah bagian dari bentuk keimanan kita. Dan barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ini dijamin dia adalah termasuk orang yang beriman. Dan itu akan mendapatkan bagian dari doa malaikat. Wa istaghfiruna lilladzina amanu. Mereka selalu mendoakan kepada kita. Maka alhamdulillah fi kulli hal kita memohon dan memuji kepada Allah berterima kasih karena selama kita masih mau takbiratul ihram, malaikat mendukung dan mendoakan semoga kita termasuk orang-orang yang dipelihara oleh Allah dari segala kejahatan. Mereka mendoakan kepada kita tanpa batas. Padahal kita terkadang membatasi kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa mereka, berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan engkau dan peliharalah mereka dari sisaan neraka yang menyala-nyala. Nah, doa ini terus Allah Subhanahu wa taala tampung untuk orang-orang yang beriman. Maka sekali kita beriman, bala tentara atau bala tentara Allah adalah para malaikat-malaikatnya ini akan terus mengantar kita, mendorong kita untuk terus beriman kepada kepadanya. Maka ketika kita sedang beribadah, beramal baik, ada kepuasan tersendiri. Karena apa? Setiap kali beribadah, doa malaikat menyertai kita. Ketika kita beribadah merasakan kepuasan, ini karena adalah setiap kali kita melaksanakan kebaikan, ribuan malaikat menyertakan doa agar kita diterima dan selalu dijauhkan dari siksanya. Dan dilanjutkan oleh para malaikat berdoa. Ayat yang ke-8. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Ghafir atau surat yang ke-40 ini hampir senada dengan surat Ar-Ra'd dalam ungkapan malaikat terhadap orang-orang yang beriman dan bersabar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka di dalam surat Ar-Ra'd, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma Nah, surat Ar-Ra'd juga menyertakan orang tua-orang tua yang telah mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh serta istri-istri yang taat kepada suami sehingga soleh semua juga anak keturunan mereka Allah subhanahu wa taala akan selalu menyertakan mereka masuk ke dalam surat ke dalam surga adn begitu juga para akan walladzina sabaru ibtigha awajhi rabbim qamu sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa bil hasan sayyi'ah jannatu adn di sana surat ar-ra'd janjinya Allah kepada orang-orang yang sabar adalah jannatu aden dikuatkan lagi dalam surat ghafir ini jannatu aden adalah dipersembahkan oleh Allah kepada hamba yang sabar untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat kesabaran yang teruji dan kesabaran yang telah terbukti adalah para ambia dan para rasul sallallahu alaihi wasallam ajmain kesabaran para ambia dan rasul inilah sehingga doa para malaikat tidak hanya kepada mereka di surga tetapi kepada mereka juga di dunia nah subhanallah ketika kita mempelajari dan memperingati peristiwa Idul Kurban, pada dasarnya itu adalah perayaan atas kemenangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam melaksanakan ujian kesabaran terbesar. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ujian yang sangat nyata. Kesabaran-kesabaran yang Allah berikan ini adalah sebagai ujian agar iman seorang itu bertambah. Coba untuk berikutnya kita buka surat As-Saffat. Satu surat setelah Yasin. Ya. Ayatnya adalah ayat yang ke mulai dari falamma aslama wa ayat yang 102 sampai dengan 109 37 Surat as safat Surat yang ke-37 Ayatnya mulai dari 102 <clears throat> 102 sampai dengan 109.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 ستجدني إن شاء الله من الصابرين Ya berhenti dulu ada kata-kata sobir, sobirin. Kalau di surat ar raad dan di surat Ghafir di sana pakainya walladzina sobaru. Kata dasarnya adalah sobar. Sobaru pekerjaan yang sudah lampau. As-sobirin adalah pelakunya. Coba pada ayat yang ke-102 ujung ayat adalah as-sobirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yaitu sanggup artinya sudah siap untuk menerima perintah yaitu Nabi Ismail. Pada umur sanggup siap melaksanakan perintah, berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu maka fikirkanlah apa pendapatmu ini adalah ungkapan yang sangat mendalam maka pikirkanlah apa pendapatmu kata ayah yaitu Nabi Nabi Ibrahim nah wahai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab. Siapa yang menjawab? Nabi Ismail. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, Hadirin rahmakumullah. Yang perlu kita garis bawahi adalah insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar ini memang akan mendapati sesuatu yang di luar batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar di dalam melaksanakan perintah ini pahalanya tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail dengan lemah lembut menjawab dengan hati yang pasrah kepada Allah tetapi menghilangkan kesombongan. Nabi Ismail tidak menjawab, "Lakukanlah, saya adalah orang yang paling sabar." Lakukanlah, pasti saya sabar. Tetapi Nabi Ismail mengatakan, Insya Allah, Bapak akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Mengatakan insya Allah, mengembalikan segala sesuatu adalah kepada Allah yang menghendaki. Dan tidak mengatakan saya adalah paling sabar, untuk itu kerjakan saja tugas Anda, misal tidak. Tetapi sambil berdoa, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak memberikan sifat sabar akan memberikan sifat sabar itu. Dan juga ada kata-kata termasuk orang-orang yang sabar. Berarti mengakui keberadaan orang-orang sebelumnya yang lebih sabar daripadanya. Termasuk orang-orang yang sabar. Berarti Nabi Ismail sangat mengerti bahwa kesabaran-kesabaran pendahulunya lebih besar daripada yang dimilikinya. Hadirin rahimakumullah. Lafal ini sangat dalam. Bahwa melangkah untuk mengerjakan sesuatu adalah disandarkan kepada Allah ketika berkehendak dan mengaku bahwa apa yang dimilikinya adalah bukan yang terbaik yang dia rasakan tetapi Semoga saya termasuk orang-orang yang baik. Ini adalah merupakan kelemahan atau kedalaman ya, kelembutan pengakuan seorang nabi yang baik sekali. Andap asor kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang tuanya. Mendapatiku termasuk orang yang sabar. Tidak mengatakan saya paling sabar, saya paling baik maka lakukan saja. Nah, pengakuan yang seperti ini adalah yang semestinya umat Islam juga memilikinya. Bahwa mudah-mudahan kami dimasukkan dalam kelompok golongan orang-orang yang baik. Tidak mengatakan, oh kami sih orang baik-baik begitu. Oh, contoh kami orang baik-baik. Tapi selalu mengatakan, insya Allah minas solihin. Semoga Allah berkehendak memasukkan dan menggabungkan kita adalah termasuk orang-orang yang baik. Nah, maka ketika mereka tatkala keduanya telah berserah diri, aslama berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran keduanya. Jadi sabar itu adalah melaksanakan perintah. Berat di hati tetapi perintah maka lakukan. Dan kami panggillah dia setelah keduanya melaksanakan tugas. Proses sudah dilaksanakan. Penyembelihan sudah terjadi. Hanya saja memang Allah tidak menghendaki adanya pembunuhan orang tua kepada anaknya terus-menerus sebagai kelanjutan kehidupan ini hanya merupakan sebuah perintah yang harus dilakukan yang pada hakikatnya adalah itu ujian dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji apakah cinta kepada anaknya melebihi cinta kepada Allah dan cinta kepada dirinya jika melebihi cintanya kepada Allah. Maka tatkala mereka sudah mengerjakan itu semua dipanggil oleh Allah, "Wahai Ibrahim, Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik menyembelih anaknya. Artinya melaksanakan tugas perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kesabaran tadi adalah ujian yang sangat besar dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Nabi Ibrahim sekalipun prosesi penyembelihannya itu dilakukan tetapi tidak menjadi contoh teladan atau yang buruk. Terus menjadi contoh teladan yang baik. Bukan orang tua yang membantai anaknya, tetapi adalah orang tua dan anak yang tabah dan sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salamun ala Ibrahim. Yang menyampaikan salam adalah Allah langsung. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Alangkah mulianya yang dimaksud hamba tersebut ketika Allah yang langsung menyampaikan salam yang dimaksud tadi membenarkan mimpi ialah mempercayai bahwa mimpi itu benar-benar dari Allah dan wajib melaksanakannya. Hadirin rahimakumullah, innama yuwaffas ajrahum bighairi hisab. Para malaikat pantas dan membanggakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dengan kesabarannya melaksanakan tugasnya. Bagaimana para malaikat tidak menunggu di sana, dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum mau badar pada surat Ar-Ra'd tadi. Selamat atas kalian karena kesabaran kalian di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat sehingga kita akan ditempatkan dengan orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka. Mari kita akhiri untuk sementara ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali Rabbi zidna ilman nafi'a rizukna fahman nabiyya.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 Yang kebaikan itu sendiri adalah melebihi keindahnya keindahannya surga. Yang pertama tadi adalah Orang yang sudah masuk ke dalam surga tidak akan keluar. Surga itu indah, setelah masuk indah lagi karena tidak akan diusir. Yang kedua, keindahan surga itu akan terlihat lebih indah lagi karena para malaikat akan senantiasa melayani dengan pelayanan yang sangat santun dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbad dar. Yang ketiga, surga ini akan terlihat indah dan lebih indah lagi karena di samping kanan kiri adalah para ambia tempatnya. Karena tetangga-tetangganya adalah para nabi akan menghiasi keindahan surga itu menjadi lebih indah. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah menjelaskan wahasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baik di surga karena teman-temannya itu adalah para ambiya. Dan yang terakhir, keempat, yang menjadikan surga ini akan lebih indah lagi dan yang sangat ternampak indah adalah karena Allah telah meridhoi terhadap apa yang dilakukan ahli surga. Dan Allah mengungkapkan di situ yaitu di surga adalah bahwa ridhoku hari ini telah aku ungkapkan semua untuk hambaku yang ada di surga. Ini yang melebihi keindahannya surga semua. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ridhonya kepada penduduk surga. Radiyallahu anhum waradu an. Nah, hadirin rahmakumullah. Maka mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan berbagai macam amal ibadah yang tujuannya adalah mempersiapkan di tempat nikmat yang tidak pernah akan ada putusnya menjadikan kita ingat kepada para ambia karena nanti tetangga kanan kiri adalah para nabi dan para rasul di sana dan juga para malaikat yang akan terus-menerus memberikan salam dan jamuan serta memberikan pelayanannya kepada kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang telah menjanjikan wujuhu yauma idzin na'ima. Dan Allah akan menampakkan wujud hakikinya dan akan dapat dilihat langsung oleh para penduduk surga dan itulah kenikmatan yang paling tinggi ketika penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ada sebuah hadis Anis Zuhri an Anasin qala qala rajulun ya Rasulullah matas sa'ah. Hadis ini berasal dari Az-Zuhri adalah imam hadis yang terkenal dari Anas bin Malik qala rajulun ya Rasulullah. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, pertanyaannya kapan hari kiamat itu terjadi? Rasulullah tidak menjawab besok atau tahun sekian atau bulan ini, tetapi Rasulullah balik bertanya, "Wama talaha. Jawabannya Rasulullah berupa pertanyaan, "Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat itu?" Sahabat bertanya, "Kapan datangnya hari kiamat ya Rasulullah?" Rasulullah bertanya, "Sudah siap?" Nah, apa yang kamu siapkan untuknya? Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW adalah menjelaskan tentang wajibnya beriman kepada hari kiamat itu datang dan wajibnya persiapan untuk hari tersebut. Falam yadhkur kabiran ghairu annahu qala yuhibbullaha wa rasulah tidak menjawab banyak sahabat tadi ketika ditanya apa yang kamu siapkan sudah siap gitu sahabat ini nggak banyak berkata karena memang sebetulnya ini adalah ungkapan cintanya Rasulullah menjadi dambaan sahabat dan cintanya Allah juga menjadi dambaan umat Islam sehingga pada pertanyaan itu menyimpan sebuah makna apakah nanti di hari kiamat saya masih dipertemukan denganmu ya Rasulullah karena dia khawatir ketika hari kiamat datang orang itu sudah berpisah karena dikumpulkan dari Nabi Adam sampai dengan umat yang paling akhir, bahwa nanti dia tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Jadi kekhawatirannya nanti mbok datang hari kiamat saya nggak bisa bersalam lagi dengan, Nah, sehingga Rasulullah bertanya, kamu mencintai apa? Karena manusia itu akan dikumpulkan dengan para pecintanya. Fakola fa'anta ma'aman ahbab tahu. Kalau kamu cinta kepadaku, Allah akan kumpulkan aku denganmu di sana. Nah, jadi sahabat itu mempersiapkan kecintaannya kepada Rasulullah sebagai bekal untuk bertemu dengan Rasulullah di hari kiamat nanti di sana. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini adalah merupakan bagian e, persiapan umat untuk berjumpa dengan Rasulullah dengan cara hubbu Rasulullah. Mencintai Rasulullah yaitu mengikuti sunnah-sunnahnya. Qala rajulun ini hadis dari Amr sama Umar bin Ubaid Yaqulu qala rajulun ya Rasulullah. Ini ada seorang sahabat mengatakan ada orang kawannya itu rajulun yuhibbul musallina la yusalli illa qalila. Kawan saya ini dia suka kepada para musalli, orang-orang yang sholat dia cintai. Sayangnya dia hanya sedikit sekali di dalam sholatnya. Seneng kalau lihat orang jamaah, tapi dia sendiri jamaahnya sedikit gitu. Wa yuhibbu dzakirina wa la yadhkuruna illa qalila. Ya Rasulullah, sahabat saya ini dia mencintai orang-orang yang berzikir kepada Allah. Hanya sayangnya dia berzikirnya sedikit. Begitu juga wa yuhibbul musaddiqina wa la yatasaddaqu illa qalila. Dia mencintai orang-orang yang dermawan. Sayangnya, dia sedikit sedekahnya. Wa yuhibbus wa la yasumu illa qalila. Dia juga mencintai orang-orang yang berpuasa. Ramadan pasti dan puasa sunnah-sunnah awal atau pertengahan bulan Senin, Kamis atau puasa Daud hanya saja dia sedikit juga melaksanakan puasa sunat itu. mu'minin. Di samping itu dia juga mencintai Allah, Rasulnya dan semua umat iman, umat-umat Islam. Rasulullah menjawab, Qala wa yawmal qiyamati ma'aman ahabba. Bahwa dia kawanmu yang seperti itu tadi akan dikumpulkan di hari kiamat beserta orang-orang yang dia cintai. Allahu Akbar. Bahwa cinta ini adalah bagian untuk dapat bertemu di sana. Nah, tentunya bahwa ketika kita cinta Allah dan cinta Rasulullah adalah gemar melaksanakan kewajiban. Dan cinta kepada Allah dan Rasulullah ini tentunya adalah akan nampak dari ucapan, perkataan yang selalu diucapkan setiap hari, perbuatan yang selalu dilakukan, ini tidak akan jauh dari keinginan kekasihnya. Dan seorang yang melaksanakan perintah kekasih ini tidak berat karena dia lakukan adalah demi mendapatkan kasih sayangnya. Mudah-mudahan pada hari ini kita bersama-sama akan ditingkatkan oleh Allah rasa kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sehingga kita tidak berat lagi melaksanakan kebaikan-kebaikan untuk kita sendiri dan untuk anak cucu kita serta untuk orang tua orang tua kita. Baik, cukup sekian dari saya. Walau alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.